Keselamatan dari berbagai hal-hal yang merusak kita, yang memadaratkan kita, yang membahayakan kita. Baik itu hal yang membahayakan urusan duniawiyah kita terlebih lagi yang membahayakan agama kita yang mengancam agama kita terlebih lagi yang mengancam nasib kita di kiamat nanti seorang yang akil yang cerdas al-muwaffaq yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala mendambakan ini. Tidak ingin mendapatkan berbagai macam hal-hal yang membahayakan dia, duniawiyahnya, diniyahnya, ukrawiyahnya, Dan sebaliknya juga mendambakan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, duniawiyahnya, juga ukrawiyahnya. Ikhwanabitina Islam agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bab ini sangat perhatian memperhatikan keselamatan kaum muslimin dari semua mara bahaya memperhatikan kebaikan kaum muslimin keberuntungan untuk mereka dunia akhirat. Untuk itu, Islam memberikan bimbingan-bimbingan yang indah, benar, adil, bermaslahat. Barang siapa yang melaksanakan bimbingan-bimbingan ini akan menggapai apa yang dia impikan. Menggapai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan selamat dari mara bahaya. Ikhwan azakumullah bimbingan Islam dalam bab ini ada dua macam. Dan selalu dua macam. Ada arahan-arahan bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran yang harus dilakukan, diwujudkan berupa amal kebajikan, akidah yang benar, manhaj yang lurus, amal yang saleh, akhlak yang mulia, hal-hal yang memang dihimbau, diperintahkan, dihasung untuk dikerjakan atau diwujudkan guna menggapai apa yang diimpikan. Bahagia, selamat dari para bahaya. Dan ada yang kedua. Mesti. Yang kedua ialah bimbingannya adalah barakallahu fikum menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakannya atau yang merusak kebahagiaannya atau yang memudarkan menghapuskan keberuntungannya. Ada yang ditinggalkan, ada yang dijauhi. Bahasa lainnya, ada yang perlu kamu jaga, dijaga, jangan sampai mengerjakan perkara-perkara yang membahayakan. Ketika dua-duanya terpenuhi, ada amal kebajikan yang dilakukan asbab syariah yang diupayakan dan ada larangan-larangan agama yang ditinggalkan ada hal-hal yang dijaga jangan sampai lepas kontrol maka dia pasti akan mendapatkan yang diimpikan namun ketika salah satunya diabaikan justru akan mendapatkan marah bahaya berbagai macam mafsadah kerusakan-kerusakan, berbagai macam boror hal-hal yang membahayakan dirinya. Ibn Fitina Azzaikumullah terkait dengan poin yang kedua tadi, ada satu hal yang wajib dan harus dijaga, dikendalikan, dikontrol, supaya masing-masing kita selamat dari mara bahaya. Kalau dibiarkan tanpa kendali, tanpa kontrol, tanpa penjagaan, satu ini akan betul-betul membinasakan kita, membinasakan dunia duniawiyah kita, membinasakan agama kita, bahkan membinasakan ukhrawiyah kita. Dan satu ini merupakan inti dari semua anggota tubuh kita. Ala wahul lisan. Ketahuilah yang perlu dijaga, dikontrol, dikendalikan ialah lesan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila Bani Adam, anak Adam berbagi hari, setiap pagi, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya tukafirul lisan. Maknanya kata Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, ay tadhillu wa takhda'u lahu. Semua anggota tubuhnya tunduk, memelas, merendahkan diri di hadapan lesan. Takul mereka mengatakan ittaqillaha fina. Wahai lesan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Ittaqillah tentang kami. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah, kami juga istiqamah. Wa ini wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kamunya miring, menyimpang, kami juga bengkok dan menyimpang. Hadis ini menegaskan barakatikum yang pertama lesan itu hal yang paling inti pada anggota tubuh bersama dengan kalbu kita. Yang kedua, istiqomah atau tidaknya anggota tubuh tergantung lesanya. Kalau lesanya lurus, istiqomah terjaga, terkontrol, terkendali, hanya mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, membawa kemaslahatan, perbaikan, maka anggota tubuh yang lain akan istiqomah. Tetapi kalau lesan ini dilepas tanpa kendali, dilepas tanpa kontrol, dilepas tanpa penjagaan, maka sebab utama semua anggota tubuhnya bisa menyimpang di sini letak khatarul lisan, bahaya lisan yang tak terkendali. Inti semua anggota tubuh. Dia istiqomah, yang lain istiqomah. Dia menyimpang, yang lain juga menyimpang. Juga ikhwan fitina Disebutkan dalam riwayat yang lain pula dalam Sunan Tirmidzi belum mengatakan hasan sahih. Sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh beliau SAW menimpa sahabatnya, menimpa seorang muslim itu lesannya. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan dari Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridainya dia mengatakan qultu ya Rasulullah aku bertanya wahai Rasulullah SAW hadithni bi amrin a'tasimu bihi sampaikan aku hadis sampaikan kepada aku dengan sesuatu perintah suatu perkara yang dengan itu aku berpegang teguh. Kal belum mengatakan qul Rabbi Allahu istaqim. Ucapkan Rabbu adalah Allah dan istiqomahlah. Ini yang kamu pegangi. Ya bihi, berpegang teguh dengannya. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Lanjut. Qul itu saya katakan lagi, Ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa sesuatu yang paling engkau takutkan menimpa diriku? Yang tanya seorang sahabi. Sesuatu yang paling Rasul takutkan, Rasul khawatirkan menimpa sahabatnya, apalagi selain sahabat. Fa'akhadha bilisani nafsih. Rasul mengambil, memegang lesannya beliau, lidahnya beliau. Thumma qal, belum mengatakan, hadha. Ini. Lesan ini yang paling aku khawatirkan menimpa kamu. Hal yang aku sangat takutkan menimpa kamu. Hal yang terkait dengan lesan ini bahaya lesan. Itu para sahabat. Apalagi selain sahabat, apalagi kita. Hal yang paling ditakutkan menimpa kita oleh beliau SAW terkait dengan bahaya lisan. Hadza Ibnu azza azakumullah. Di antara yang menunjukkan tentang bahaya lisan tanpa kontrol tanpa terkendali ialah seseorang itu bisa jadi melafalkan satu kata, satu kata, satu kalimat saja. Dia nggak berpikir sebelumnya, dia anggap itu biasa saja, dianggap perkara yang tidak membahayakan, ternyata satu kata ini mendatangkan murkanya Allah Jalla wa'ala. Mendatangkan amarah Allah Jalla wa'ala yang dengan itu dia binasa. Tersungkur dan neraka jahanam di Allah. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata satu kata saja dari kata yang Allah ridhoi. Mayuluki lahabala. Dia nggak terbersit dengan kata-kata itu. Ngomong gitu aja. Belum dipikir sebelumnya, belum dipikir masa-masa, belum dipertimbangkan segala sesuatunya. Ngomong gitu aja. Tapi omongannya Allah ridhoi. Dengan itu Allah Jalla wa'ala mengangkat dia sekian derajat. Satu kata yang Allah ridhoi yang kamu ucapkan Allah angkat engkau sekian derajat. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala. La yulqi laha bala. Yahwi biha fi jahannam. Sungguh ada pula seseorang hamba yang mengucapkan satu kata, satu kata yang Allah murkai tidak terbersit di benak dia sedikit pun kata-kata itu. Dengan kata itu, satu kata itu dia tersungkur ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Dalam riwayat yang lain, innal innal imam Malik fi mawta'ihi. Juga Tirmizi dalam sunannya belum mengatakan hasan sahih dari sahabat Bilal ibn al Harith al Muzani. Semoga Allah meridainya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala." Ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang Allah ridhai dia tidak pernah menduga kata-kata itu viral. Menyebar luas sampai ke tempat-tempat yang luas. Tidak menduga bakal viral kata-kata itu. Banyak orang yang meraih kemanfaatan dengan satu kata itu. Yang lari bayi itu. Dia tidak menduga itu. Dengan itu Allah Jalla wa'ala mencatat untuknya ridhonya Allah bagi dia sampai hari kiamat. Sampai dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Allah ridhoi dia. Tertulis Allah ridho kepada dia sampai hari kiamat. Satu kata. Ingat ya, sampai viral. Satu kata aja. Sebaliknya, Wa Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala. Maka na yadhunnu an tublugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqah. Dan sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata, satu kata yang Allah murkai. Dia nggak menduga bakal sampai ke tempat yang sampai Gak menduga bakal viral, masyhur di mana-mana. Dengan itu Allah catat untuk dia murka Allah kepada dia sampai hari dia jumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Allah murkai sampai hari kiamat. Ucapan satu terus viral. Ternyata ucapannya mungkar, ucapannya batil, ucapannya Allah murkai, viral. Dia dimurkai Allah sampai kiamat. Itu bahaya lisan. Juga Ikhwanifidinazakumullah terkadang Seseorang itu mengucapkan kata-kata yang dia pandang itu hak, benar. Berkaitan tentang sosok orang yang mungkin ahli maksiat, fasik, fajir, atau mungkin yang lainnya, orang-orang yang jahat. Ternyata satu kata itu dalam pandangan syariat kata-kata yang membinasakan, menghancurkan dunia dia dan ukhrawiyah dia. Camkan satu riwayat ini. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dahulu ada seseorang laki-laki berkata tentang temannya Wallahi la yaghfirullahu li fulan Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu si fulan Allah Jalla wa'ala berfirman Al-Qudsi Man alladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan? Siapa orang ini? Yang ta'alli, berani lancang bersumpah atas namaku. Aku tidak mengampuni fulan. Siapa ini? Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Ketahuilah, aku telah ampuni dosa fulan itu dan aku sirnakan amal kamu. Aku hancurkan amalmu. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, sama kalau meridainya. Ini hadis ada asbabul wurud. Dulu di kalangan Bani Israel ada seorang yang abid, ahli ibadah. Ini saya sampaikan untuk muhasabah kita masing-masing sosok ahli ibadah. Dikenal ibadahnya, dikenal kesolehannya. Abid. Dia punya sahib. Dia punya teman. Sahibnya ini ya Allah. Ahlul maksiat. Senang berbuat dosa. Jatuh dalam perkara kemungkaran. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit. Gitu ya. Yang namanya sahib Nah, menasihati temannya. Tegur, ya akhi, hentikan tindakan kamu ini. Hentikan dosa kamu ini. Sudah, jangan lagi mengerjakan tindakan dosa. Ya. Ngulangi lagi. Nasihati lagi. Ya akhi. Tinggalkan dosa ini. Sudah kamu tak kasih tahu kemarin, tinggalkan dosa ini. Ya ngulangi lagi, ditegur lagi, sampai sahib yang ahli mungkar tadi jengkel. Sudahlah, ada apa kamu ngurus saya? Saya ngurus diri saya sendiri. Hmm. Tandanya orang sedang apa bahasanya orang sudah sudah jelek, sudah nggak mau lagi dengan nasihat. Seakan-akan kamu itu sebagai pengawas aku Seakan-akan kamu ini harus mengawasi aku. Sudah, jangan urusi aku. Aku mengurus diri sendiri. Sudah, tidak mau dinasihati. Sang abid ini, ya jengkel. Akhirnya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan kata-kata tadi. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah gak bakal mengampuni kamu. Kamu tuh ahli maksiat, fasik, fajir. Ngomong seperti itu. Yang di yang diwarningkan oleh beliau SAW kepada kita adalah ucapan sang ahli ibadah tadi. Sampai mengucapkan kata-kata itu, dia bersumpah menyebut nama Allah atas nama Allah. Allah tidak bakal mengampuni kamu. Allah murka di situ. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfir li fulan? Siapa yang lancang bersumpah menyebut nama aku dan mengatakan aku tidak mengampuni fulan? Aku sudah ampuni hambaku fulan dan aku hancurkan amalan kamu. Yang binasa, yang hancur sang abid tadi. Karena apanya? Karena kata-kata yang dia ucapkan, satu kata yang dia ucapkan lebih kecil, lebih jahat, lebih menyimpang, lebih besar dosanya daripada sekian banyak dosanya teman dia tadi. Katanya sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Setelah membawakan riwayat di atas, takallama bi kalimatin au bakat dunyahu wa akhiratah. Sang abid tadi, sang ahli ibadah tadi, dia mengucapkan satu kata yang dengan itu binasa dunia akhiratnya. Satu kata yang membinasakan dunia wia dia dan juga akhiratnya dia. Satu kata yang dengan itu semua amalnya hapus sirna. Allah yang mensirnanya nggak diterima. Hancur dunia wiyahnya, hancur ukhrawiyahnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Jawabul Kafi setelah membawakan riwayat di atas mengomentari kata Ibn Qayyim fahadhal abid alladhi qad abadallaha ma syaa ayya'budahu ahbatat hadhil kalimatul wahidatu amalahu kullah sang ahli ibadah ini dia sudah ibadah kepada Allah dengan kurun waktu yang begitu lama yang Allah kehendaki. Banyak amalnya dia sudah seperti katakan sebagai abid. Tapi satu kata yang dia lontarkan itu menghapuskan semua amal dia. Hati-hati, hanya satu kata tanpa kontrol, tanpa kendali membinasakan dunia akhiratnya. Yang saya kasih penekanan tadi, dia merasa, dia meyakini kalimat yang dia sampaikan itu benar. Apalagi itu berkaitan dengan ahli maksiat, orang yang fasik, fajir, jahat, jelek, yang dihadapi bukan orang-orang baik juga gitu loh. Ini lagi ngadepi ahli maksiat. Fasik, fajir sahibnya itu. Dinasihati, ngulangi lagi, nasihati, ngulangi lagi sampai jengkel. Mohon maaf, ini juga yang kadang sering menimpa kita. Kita punya teman lama, kita punya orang yang dekat dengan kita, yang mungkin belum kenal sunnah, kita dakwai dengan baik-baik. Kalau dia nerima kan senang kita ya. Bahagia Alhamdulillah dia nerima dakwah, nerima nasihat. Ada kalanya nolak. Nolak gitu. <clears throat> Atau yang kita tegur, yang kita nasihati orang-orang yang jauh dari sunnah jatuh dalam uh, hitamnya dosa, kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Ini orang yang yang dekat sama kita orang, sahibnya kita. Kita kan berjuang untuk menasihati dia. Dia ngomong baik-baik, ditegur dengan baik-baik. Kalau dia nerima kan senang kita. Kadang ditolak. <clears throat> Kalau nolaknya halus, ya wislah, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah dikasih tahu iya iya saja gitu. Zahirnya nerima. Ya, ya khair. Cuma g. Kan kita punya harapan tuh. Mulai lagi. Mulai ini madan-madan agak sedikit sepaneng ini. Nahan-nahan tegur lagi, nasihati lagi dengan baik-baik lagi. Bahirnya Masya Allah. Gitu. Ya khair gitu. Punya harapan lagi. Ternyata ngulangi lagi, ngulangi lagi, ngulangi lagi, ngulangi lagi. Sampai muncul kata-kata dia seperti itu. Sudah, kamu jangan ngurus saya lagi. Kayak kamu pengawasku saja. Sudah, jangan ngurus aku lagi. Aku ngurus diri sendiri. Itu kadang tang, gitu. Nah gitu ya. Hm, antum sudah berjuang, Eh, sekuat tenaga, menahan semuanya, ingin menasehati dia supaya dia baik. Dijawab kayak gitu ya. Atau nggak kemudian, <clears throat> gitu. Anda kecewa boleh. Anda agak marah mungkin. Tapi hati-hati, hati-hati. Jangan sampai dengan sebab itu muncul kata-kata mungkar, kata-kata batil yang mungkin kamu anggap benar padahal salah yang mungkin tidak terbayang di benak kamu. Satu kata yang batil ini justru membinasakan kamu sendiri. Dia aku nih enak, wah kamunya hancur imanmu, hancur amal kamu. Dengan satu kata, itu bahaya risalah. Takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah. Dia mengucapkan satu kata yang membinasakan dunia dan akhirat. Hanafitina azakumullah. Dari sini Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Jawab al-Kafi ini azan Medina atau azan babakan gitu. Cocok. Cocok. Udah masuk ini? Hah? Udah masuk? Ya sudah, salat dulu aja. Nah, ditunda, nanti sampaikan ucapan Ibn Qayyim rahimahullah tentang masalah ini yang mengabarkan tentang bahayanya lesan yang terkendali. Insyaallah digaji ba'dal maghrib barakallahu Alhamdulillah rabbil alamin.